Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu.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 أن تؤمن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره قال قال صدقت قال قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تلد الأمات ربتها قال فأخبرني عن الإحسان قال أن آه. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن قال فأخبرني عن الساعة قال ما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال فأن تلد الأمة ربها وأن ترى الرفاة والغراة آلة رئال الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan baik-baik. Kata beliau di sini masih seputar mengenai hari akhirat. Kata beliau, "Fahadhihi min adillatil ba's." Maka ini semuanya termasuk dalil-dalil mengenai hari kebangkitan. Wa hiya adillatun aqliyatun qur'aniyatun 'alal ba's. Itu ya. Nah, yang mana dalil tersebut adalah dalil secara akal dan juga sumbernya dari Al-Qur'an tentang hari kebangkitan. Wa adillatul ba'tsi katsiratun dan dalil mengenai hari kebangkitan sangat banyak. Perhatikan. Lakin ma'a hadza akan tapi bersamaan dengan banyaknya dalil tersebut angkarahul kuffar wal malahidah orang-orang kufar serta orang-orang ateisme yang mereka tidak memiliki agama atau orang-orang yang menentang agama tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala mereka mengingkari wa ba'dun nas yu'minu bihi lakin la yasta'iddu lahu faka'annahu yunkiruhu dan sebagian manusia ada yang beriman dengan hari kebangkitan akan tetapi dia tidak bersiap-siap untuknya jadi beriman tentang hari kiamat Eh, hari akhirat tapi dia tidak bersiap-siap untuk menyambut hari kiamat tersebut. Nah, faka'annahu yungkiruhu, maka seakan-akan dia mengingkarinya. Seakan-akan dia mengingkarinya. Nah, karena seharusnya kalau dia benar beriman nah terhadap hari akhirat tersebut justru persiapan untuk menghadapi hari akhirat tersebut. Kita lihat wal muradu bil yaumil akhir dan yang diinginkan dengan hari akhirat ma ba'dal mauti kulluhu huwal yaumul akhir yaitu enam apa-apa yang terjadi setelah kematian seluruhnya itu termasuk hari akhirat karena kuburan saja alam kubur termasuk apa awalu manazilil akhirah termasuk awal daripada na'am barakallahu fikum enam urut-urutan akhirat oleh karena itu enam semua yang terjadi setelah kematian itu masuk dalam kategori hari akhirat Fa idza mata al-insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya. Kata beliau, maka apabila seseorang sudah meninggal dunia dan telah hilang rohnya, dia masuk ke dalam hari akhirat dan dia telah keluar dari dunia. Karena setelah meninggal, dia tidak ada lagi di dunia. Alamnya sudah alam apa? Alam lahir. Nah, barakallahu fikum, alam lain yaitu alam akhirat. Naam alam akhirat. Naam barakallahu fikum. Wa awwalu dzalik dan yang pertama kali alam akhirat tersebut annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa sumiya 'alaihi turabu wa ansarafa 'anhu nas perhatikan baik-baik awal daripada hari akhirat tersebut Bahwasanya si mayit apabila telah diletakkan di dalam kuburannya kemudian telah dinamratakan kuburannya dengan apa? Dengan tanah. Nah, tanah diratakan gitu. Wang sarafu anhun nas, kemudian orang-orang yang mengantar sudah pergi. Jadi ketika dikuburkan, kuburannya sudah di nah, diratakan dengan tanah, kemudian orang yang ngantar sudah pergi, fa innahu wa innahu la yasma'u qar'an 'alaihim. Sungguh si mayit tersebut mendengar gesekan-gesekan sandal mereka. Jadi mereka mendengar gesekan sandal orang yang mengantarkan enam Eh, barakallahu fikum ke kuburan tersebut. Ya'tihi malakan. Kemudian didatangi dua malaikat. Perhatikan baik-baik ya. Didatangi dua malaikat, mungkarun dan nakirun. Mungkarun dan nakirun, ingat-ingat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yudlisanihi. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Kan semula dapat rohnya ya. Ketika sudah dikuburkan, didatangi dua malaikat. Nah, kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya dan kedua malaikat tersebut yujlisanihi mendudukkan si mayit. Si mayit tadi didudukkan. Kemudian bagaimana? Wa yas'alanihi man rabbuka. Dan kedua malaikat tadi menanyai siapa Rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga pertanyaan barakallahu fikum, tiga pertanyaan diajukan kepada si mayit di dalam kuburannya. Salah satu as'ilatin, tiga pertanyaan. fa'in in ajaba anha bi jawabin sarihin naja wa faza wa aflaha masyaallah. Maka sesungguhnya atau maka jika dia menjawab dengan jawaban yang benar dengan eh, barakallahu fikum menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar, maka apa? Maka dia akan selamat dan beruntung serta dia akan meraih kemenangan yang sangat besar. Wa in lam yastati'il jawab, namun jika dia tidak bisa jawab dengan tiga pertanyaan tersebut, khaba wa khasir maka orang tersebut nam bangkrut dan juga rugi. Wa dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya dan sia-sia usaha kerasnya di dalam kehidupan dunia karena tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Jangan sampai kita seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu, ketika dinasehati mereka mengatakan, "Wah, kalau cuma tiga pertanyaan kecil," katanya. Nah, daripada jawabnya nanti jawab sekarang aja di dunia katanya. Jadi mereka menganggap perkara sepele memang kalau kita perhatikan di dunia memang kecil. Dijawab mudah, "Man rabbuka?" "Rabbunallah." "Man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." "Madinuka?" "Apa agamamu?" "Dinul Islam." "Oh, dinuna al-Islam." "Oh, dinil Islam." Jawabnya mudah. Tapi di akhirat nanti barakallahu fikum di alam kuburan tersebut tidak semudah yang kita bayangkan. Yang bisa mempermudah adalah amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, na'am ada yang tidak bisa menjawab. Na'am barakallahu fikum ada yang tidak bisa menjawab. Nah, dari kalangan orang kufar, orang-orang munafikin. Na'am ditanya tiga pertanyaan dia malah mengatakan ha ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Taklid sudah. Jadi ketika di dunia sudah taklid, di akhirat juga taklid. Nah, ditanya siapa nabimu? Eh, siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia mengatakan ha ha la adri. Aku enggak tahu. Nah, aku enggak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan seperti ini, aku ikuti juga. Nah, barakallahu fikum. Nanti yang belum punya kitabnya beli ya atau fotokopi ya. Nah, jangan sampai nah barakallahu fikum enggak punya. Yang punya alhamdulillah yang belum punya fotokopi. Nah, rezeki disisakan kalau ada. Kalau belum ada ya sabar. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, na'am kesimpulannya tiga pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang sepele. Jangan sampai kita menganggap wah ringan, kecil tiga pertanyaan tersebut. Belum tentu bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kokoh di dunianya. Nah, bukan orang-orang yang pelin-pelan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah Allah taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya nah itulah yang kita harapkan barakallahu fikum karena tiga pertanyaan ini na'am barakallahu fikum sangat besar na'am di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena balasannya juga besar yang bisa menjawab nanti akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dibentangkan kasur dari surga, ditampakkan di hadapannya apa? Surga. Akhirnya enam orang tersebut mengatakan, "Ya Rab Akim sah. Wahai Rab, segerakanlah tegak hari kiamat. Yang tidak bisa menjawab, kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya patah. Sama saling nempel. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka. Ditampakkan di hadapan orang tersebut apa? Neraka dan seraya berkata ya Rabb la tuqimis saah wahai Rabbku jangan tegak hari kiamat takut mengerikan ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat di sini fa in qala qailun jika ada orang yang berkata kaifa ja'al malakan ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma kalau ada yang berkata bagaimana mungkin datang dua malaikat ke kuburannya padahal kita enggak melihat keduanya al-jawab jawabannya Allahu ala kulli syai'in qadir Allah taala mampu terhadap segala sesuatu. Memang kita nggak menyaksikan, antum bongkar kuburannya pun masih utuh biasanya. Sehari dua hari masih utuh, sehari dua hari tiga hari masih utuh. Cuman mereka itu merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya karena alamnya sudah beda. Jadi alam kubur itu beda dengan alam apa? Alam dunia ya. Jangan sampai bayangan kita katanya diadab, katanya dapat nikmat. Kok tetap, tetap seperti itu? Nah, dalam artian tidak berubah sama sekali tetap seperti itu aja. Misalkan kita katakan alamnya beda. Alamnya apa? Beda. Kita lihat di sini. Wa amma anta faqad ghunyiba 'anka katsirun minal umur. Adapun engkau yang masih hidup, sungguh telah tertutupi padamu banyak daripada perkara-perkara yang ada. Eh, ghunyiba tertutupi, tersembunyikan darimu perkara-perkara yang sangat banyak. Kita aja yang masih hidup, eh, belum tentu melihat semuanya itu. Antum sekarang menghadap ke depan, antum nggak tahu apa yang ada di belakang antum. Paham ya? Padahal masih hidup. Paham ya? Nah, ini perkara yang lain sudah alamnya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat fal malakan ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Maka kedua malaikat mendatangi si mayit tersebut dalam keadaan engkau tidak melihat keduanya. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika? Tanya saja sama orang tersebut. Apakah kamu melihat rohmu yang masuk ke tubuhmu? Sekarang kita yang punya roh, kita punya roh enggak? Tapi lihat enggak kita rohnya? Enggak lihat. Padahal sama kita nempel dengan kita, istilahnya ada pada diri kita, kita aja enggak melihat. Nah, barakallahu fikum. Hal tarakul kullu syai'? Apakah kamu melihat segala sesuatu? Semua perkara kamu melihat? Hunaka asya'u katsiratun la taraha. Di sana masih banyak perkara-perkara yang sangat banyak engkau tidak melihatnya. Wa hiya tuh. padahal ada itu loh. Ya, padahal ada. Karena sesuatu yang ada itu belum tentu kita bisa melihatnya, tapi ada. Seperti malaikat ada enggak? Ada. Jin ada enggak? Ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Jadi sesuatu yang ada itu tidak harus kita melihatnya. Taral aqla alladhi yumayyizuka ala khairik. Apakah engkau melihat hal taral aqla alladhi yumayyizuka ala khairik? Apakah engkau melihat akal yang bisa membedakan engkau na barakallahu fikum atas yang lainnya, atas yang selainmu? Kita lihat enggak ya akal kita? Enggak lihat. Nah barakallahu fikum. Ma kullu syai'in la tarahu laisa mawjudan. Bukan berarti segala sesuatu yang kamu enggak melihatnya kemudian enggak ada. Apa maksudnya? Bukan segala sesuatu yang kamu tidak melihatnya kemudian enggak ada itu enggak. Bahkan ada sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya. Apa maksudnya ya? Sesuatu yang ada tapi kita tidak bisa melihatnya banyak. Nah barakallahu fikum. Hadza kalamul at tabaiyyin Ini adalah ucapan ahlu kalam. Madiyyin, taba'iyyin ini nah, tidak jauh beda dengan al-falasifah. Kelompok-kelompok ahlu filsafat. Nah, barakallahu fikum yang mereka terkadang membicarakan roh itu kayak apa sih? Ada yang mengatakan roh itu panjang, kemudian roh itu halus sekali, bagaikan sutra atau yang semisalnya, macam-macam. Intinya tidak ada apa? Tidak ada ujungnya. Dikenal oleh para ulama tawilu adzail qalilu An-Nail. Tawilud dail qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi sedikit hasilnya. Apa hasilnya? Enggak ada yang tahu roh itu kayak apa. Paham ya? Nah, panjang sekali perselisihannya itu. Nah, tapi ujung-ujungnya enggak ada yang tahu roh. Roh itu kayak apa? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Gitu ya. Ngam. Mereka bertanya kepada kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Enggak ada yang tahu. Nam dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi enggak perlu bahas roh itu kayak apa, bentuknya kayak apa. Yakini saja kalau kita semuanya punya roh itu aja udah. Ya, antum punya roh antum? Punya roh? Melihat enggak rohnya? Jangan lihat. Paham ya? Tapi ana yakin antum punya roh. Dan kita semuanya yakin kita punya roh walaupun kita tidak bisa melihatnya. Enggak perlu diperpanjang lebar pembahasannya karena apa? karena ujung-ujungnya apa tadi? Tawilud dail, qalilun nail. Nah, ekornya panjang sekali, hasilnya cuma sedikit. Maksudnya perselisihannya panjang lebar, hasilnya cuma sedikit yaitu apa? nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum dalilnya tadi itu. Wa yas'alunaka 'anir roh nam roh ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, Katakanlah roh itu termasuk perkara urusan Rabbku, enggak ada yang tahu. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali berapa? Sedikit. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Amma ahlul iman, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum kulli ma waradat bihi al-akhbar as-sahihah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka keimanan mereka luas. Mereka mengimani kulli ma waradat bihil akhbar as-sahihah pada seluruh perkara yang datang. Na'am barakallahu fikum berupa kabar-kabar yang benar. Wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim. Mereka tidak apa? Tidak ikut campur, tidak apa? mencampur adukkan enam perkara-perkara tersebut dengan akal-akal mereka. Nah, enggak ikut campur itu salahnya ya. Yang datang ya diimani, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa perhatikan baik-baik fal malakan ya'tiyanihi wa yudlisanihi wa wa yastanqita wa yastanqiqanihi perhatikan baik-baik maka dua malaikat mendatangi si mayit tersebut dan mendudukkan si mayit tersebut kemudian mengajak bicara si mayit tersebut dua malaikat siapa ini mungkarun wa nakirun perhatikan nah barakallahu fikum mungkarun wa nakirun kita lihat di sini man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka siapa rabbmu Siapa nabimu dan apa agamamu? Tiga pertanyaan. Fayaqulu al-mu'min rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bisa menjawab seperti ini, kita lihat. Fayunadi munadin tiba-tiba ada yang memanggil. Eh, tiba-tiba ada orang yang memanggil an sadaqa 'abdi. Ha? Panggilannya apa? Agar membenarkan hambaku. Fafrisuhu minal jannah. Bentangkanlah kasur dari surga. Wa wassi'u lahu fi qabrihi namudda basarihi. Dan luaskanlah untuk dia kuburannya sejauh mata memandang. Nam luas sekali. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu sampai menuju surga. Ini baru apa namanya? pintu yang ditampakkan di hadapannya surga ini baru apa tingkatannya? Masalah keyakinan tingkatan apa ini? Ainul yakin. Paham ya? Nanti kalau sudah masuk surga namanya apa? Hakul yakin karena tingkatannya ada tiga. Apa tiga itu? Pertama apa? Yang pertama Sebelum antum melihat apa yang antum yakini apa dulu? pertama? Apa? Apa yang pertama? Anda lupa semua. Apa yang pertama? Ilmu yakin. Eh, ilmu yakin. Jadi pertama kali mengilmui dulu. Antum tahu ilmunya, muncullah keyakinan. Setelah melihat baru apa? Ainul yakin, melihat. Paham ya? Setelah merasakan baru hakul yakin itu urut-urutan penting itu ya. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian apa? Hakul yakin. Nah, antum ketika di dunia mempelajari tentang indahnya surga, kemudian nikmatnya surga ini, yakin enggak antum? Yakin. Ketika di kuburan bisa jawab tiga pertanyaan, digambarkan, ditampakkan di hadapan si mayit tersebut surga, apa namanya? Ainul yakin. Nanti ketika sudah Nah barakallahu fikum ditentukan masuk ke dalam surga dan merasakan di dalam surga namanya apa? Hakul yakin. Ini tiga tingkatan jangan sampai lupa ya. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Kemudian nah mendatangi si mayit tersebut. Eh, eh, baunya, wanginya, nah barakallahu fikum atau kebahagiaannya, kesenangannya, bau wanginya dan dia melihat tempat tinggalnya di surga. Karena melihat tempat tinggalnya surga apa yang diucapkan fayaqul ya rab aqimis sah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah tegak hari kiamat hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Fayasiru qabruhu wa raudatan min riyadil jannah. Akhirnya kuburannya menjadi taman-taman surga. Wa in kunna lanusyahidu hadza. Walaupun kita tidak menyaksikan ini. Nah, perhatikan baik-baik. Walaupun kita tidak menyaksikan hal ini, tapi karena bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, kuburannya jadikan apa? Taman-taman surga bayangkan. Taman-taman surga. Nah, perhatikan Nah, jadikan taman-taman surga. Waqad yushahiduhu ba'du man yutli'uhu Allahu 'alaihi, walakin hadza laysa bilazim. Terkadang sebagian orang yang Allah Ta'ala tampakkan itu menyaksikan. Nah, akan tetapi apa? Akan tetapi ini enggak harus. Jadi ada juga ternyata ya yang mungkin dikasih nah barakallahu fikum oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyaksikan itu ada juga ternyata. Cuman enggak harus gitu loh. Enggak harus. Nah, terkadang ada juga yang memang ketika dikubur itu baru dikuburkan itu, belum di belum apa istilahnya, belum ditimbun, itu ditampakkan langsung adabnya. Ada juga sebagian itu ya kakinya semakin memanjang, kemudian setiap kali kuburnya diluaskan nggak bisa dimasukkan. Itu ada juga yang ditampakkan seperti itu. Ada juga yang dikuburkan nam sudah di apa? Sudah timbun pagi harinya sudah di luar lagi. Paham ya? Memang sebagian ada yang Allah Taala tampakkan seperti itu sebagai peringatan dan juga na barakallahu fikum nam ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Kita lihat, wa ammal munafik wal murtabu alladhi 'asha 'ala syakki fid dunya. Adapun orang munafik dan orang yang pelin-pelan atau ragu yang dia hidup di dunia di atas keraguan, fa innahu yamutu 'ala syak. Maka sungguhnya dia meninggal di atas keraguan, kebimbangan. Fa idza sa'alahu wa qala man rabbuka? Ketika dua malaikat tadi bertanya kepada si mayit yang ragu tersebut, munafik dan pelin-pelan tadi, Naam, malaikat mengatakan, "Man rabbuka? Siapa Rabbmu?" Qala la adri. Aku enggak tahu. Madinuka apa apa agamamu? Qala la adri. Aku enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu taqlid ini. Mengekor, nah membebek istilahnya gitu ya. Nah, jadi dia mengatakan, "Aku mendengar manusia mengatakan seperti ini, aku katakan juga." Bayangkan terbawa sampai di kuburan ini. Orang-orang yang dunianya pelin-pelan, enggak memiliki prinsip yang kokoh, eh, tidak jelas mauqifnya atau manhajnya, eh, di sana senang, di sini senang, manhaj pramuka atau dikenal dengan manhaj brunglon yang berubah-ubah warnanya, itu nanti hati-hati, terbawa sampai di alam kubur nih bayangkan. Ngeri sekali barakallahu fikum. Jadi kita harus benar-benar memiliki manhaj yang kokoh, eh, tidak pelin-pelan, eh, tidak apa, di sana senang, di sini senang. Senangnya hanya bersama sunnah Na'am barakallahu fikum. Adapun dengan ahlul bidah wad kita tentunya benci dan tidak suka dengan mereka. Jangan menjadi orang yang pelin plan Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ini orang yang pelin plan Di dunianya pelin plan munafik. Ditanya siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Jawabannya la adri, aku enggak tahu. Dalam riwayat yang lain ha ha la adri. Aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan seperti ini, ya aku ikutin saja. Bayangkan itu, Allahu musta'an. Naam. Hati-hati dengan taklid, ya, yang mana taklid adalah apa? Takliduna qabulu qaulil qaili min khairi dzikri hujjatin ini. So kita lewati dulu kan? Takliduna qabulu qaulil ini min khairi dzikri lisa ini. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata yang berkata tersebut tanpa menyebutkan hujah bagi orang yang bertanya. Boleh enggak ini Ustaz? Boleh. Enggak ada yang larang. Dalilnya mana Ustaz? Enggak ada dalilnya misalkan. Jadi seenaknya aja dia jawab. Nah, barakallahu fikum. Berdakwah nonton televisi bagaimana? Enggak ada larangan. Buktinya Syekh fulan juga muncul. Paham ya? Dalilnya mana? Kalau untuk masalah dalilnya enggak ada. Ujung-ujungnya seperti itu. Hati-hati barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan, tapi harus memiliki hujah Al-Qur'an was sunnah. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis Taklid menurut kami sebagaimana sebutkan oleh Imam Al-Mamriti, Al-Imam Al-Mamriti rahimahullah. Nah, nanti akan kita lawati dalam Nadmil Waraqat insyaallah taala. Beliau menyebutkan masalah taklid, takliduna qabulu qaulil qaili min khairi dzikri hujjatil lisaini. Taklid menurut kami menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi yang bertanya. Nah, intinya sembarangan dalam menjawab. Hukumnya bagaimana? Haram, enggak boleh. Dalilnya apa dalilnya? Enggak perlu dalil. Eh, kalau ustaz sudah bilang enggak boleh, enggak ya boleh. Paham ya? Itu hati-hati seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat di sini pengaruh daripada apa taklid di dunia. Man nabiyuka qala la adri. Siapa nabimu aku enggak tahu. Nah, ini keadaannya. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbih karena dia di dunia tidak beriman dengan hatinya. Wa inna matakallama bilisani. Hanya saja dia berkata dengan lisannya saja. Orang munafik. itu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mereka mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Min babil mujaratilahum. Dalam bab apa? Semua ini adalah dalam bentuk bab bertetanggaan terhadap mereka. Karena di dunianya sudah apa? Bertetanggaan sama persis dengan orang-orang munafik, di akhirat pun juga tidak jauh beda. Nah, barakallahu fikum. Wa hadha huwal munafiq alladhi yaqulu ma yaquluhul mu'minun. Inilah orang-orang yang dikenal dengan munafik yang mereka mengucapkan apa yang diucapkan oleh mukminun. Karena orang munafik apa? Menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi orang-orang munafik mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh mukminun itu loh. Jadi enggak nampak. Nah, tempat kembalinya di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Dalilnya mana? Orang munafik tempat kembalinya di kerak api neraka yang paling bawah. ها في Oh, في درس الأسفل pelajaran yang paling bawah no. Jangan keliru ucapannya. Apa? Apa? Asar apa? Allah mustahil. Perhatikan baik-baik suruh ngapal antum. Ewanam. Innal munafikina fid darqil asfali minan nar. Ditulis nanti ya. tet kalau misalnya enggak tahu, ditulis hafalannya biar enggak keliru. Innal munafikina fid darqil ad-dark fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Dikumpulkan enggak dengan orang kafir? Jadikan satu enggak? Dijadikan satu. Dalilnya? Hah? Naam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah taala menggabungkan, mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam secara bersamaan. Walaupun orang kafir tempatnya di paling bawah. Dalilnya tadi mana? Ayat yang tadi bagaimana ayat yang tadi? Naam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar pendek, simple, ringkas dihafal ya. Jangan sampai keliru lagi. enam Kita lihat di sini. Wa yusalli wa mereka salat dan puasa juga, enggak sembarangan. Orang-orang munafik salat dan puasa juga. Walakin laisa fi qalbihi imanun, tapi di dalam hatinya tidak ada keimanan. Ini nifak apa namanya? Nifak apa namanya? I'tiqadi. Nifak i'tiqadi walakin tapi kalau qalbihi imanun tapi dalam hatinya enggak ada keimanan innama yaf'alu hadza min babil mudarati wa min babit takiyah hanya saja dia melakukan hal ini dalam rangka apa min babil mudarat dia dalam rangka untuk istilahnya apa nam bergaya dan juga dalam rangka takiyah menyembunyikan aslinya mudarah itu istilahnya bergaya agar disenangi orang itu loh agar juga dianggap temannya orang munafik kan enggak nampak jadi orang-orang mukmin menganggap dia ya temannya sendiri oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim majma'in dan Rasulullah pun tidak memerangi, tidak membunuh orang munafik. Nah, karena orang munafik zaman para sahabat menampakkan seakan-akan sahabat juga. Salat, puasa, nah barakallahu fikum salat jamaah juga salat jamaah, jihad pun berangkat juga walaupun walaupun pulang lagi sampai di tengah perjalanan. Paham ya? Seperti itu kan? Nah barakallahu fikum. Kemudian salat, berangkat salat salat walaupun dengan apa salatnya? dengan riak dan malas-malasan orang-orang munafikun. Namun kenapa Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafikin padahal mampu dan punya kekuatan? Alasannya apa? Kenapa Rasulullah di saat itu enggak membunuh orang-orang munafikin? Nam karena nanti apa? Akan muncul fitnah. Dikhawatirkan apa? Muncul fitnah yaitu manusia mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Itu yang Rasulullah apa? Nah berhati-hati karena kalau Rasulullah membunuh orang-orang munafikin mampu juga. Cuma nanti muncul tadi itu. Nah, karena orang-orang munafikin menampakkan seakan-akan seperti apa? Para sahabat yang bunuh Umar Khattab. Nah, bayangkan ikut sholat subuh enggak dia? Ya? Ikut di belakangnya. Nah, barakallahu fikum dalam artian kalau secara globalnya ikut sholat juga. Nah, gelap-gelap, remang-remang, enggak ada lampu, dia ternyata bawa apa? Senjata sudah punya makar yang membunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu, siapa namanya? Siapa? Nam Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Naam ajli an ya'isha ma'al muslimin faqat wa huwa lam yu'min biqalbihi. Kenapa orang munafik seperti ini keberadaannya? Karena dalam rangka agar hidup bersama kaum muslimin saja dan tidak beriman dengan hatinya. Oleh karena itu orang-orang munafikin di Madinah saat itu sangat banyak sekali. Enam terdiri dari tiga marga besar, tiga kabilah besar, tiga suku besar orang-orang munafik yang ada di Madinah. Banu Nadir. Siapa lagi? baru siapa? Banu Nadir satu, dua lagi. Sama? Banu Qainuqa' dua, tiga. Ya wah antum? Antum Yusuf? Sudah ketemu belum? wah Antum? Banu? Banu Quraidah. Nah, yang tadi melihat nanti dihafal ya. Yang jelas tiga suku marga besar terus dihafal. Tiga suku atau marga orang-orang Yahud yang saat itu berada di Madinah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, sama Banu Quraidah. Naam barakallahu fikum. Namun Rasulullah ternyata ada juga para sahabat yang mulia yaitu orang-orang Ansar yang ada di Madinah terdiri dari dua marga dan suku yang besar juga. Aus dan Aus dan Khazraj. Naam, Aus dan Khazraj. Ewa, dua kabilah tersebut, dua marga tersebut kabilah apa? Orang-orang Ansor. Siapa orang-orang Ansor itu? Iman Rasulullah. Siapa orang-orang Ansor? Siapa orang-orang Ansor itu? Dan <laughs> Jelas itu. Orang-orang yang caranya itu orang Ansar adalah orang-orang penduduk asli Madinah yang mereka menyambut orang-orang Muhajirin dan menolong Rasulullah. Kalau orang-orang Muhajirun, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Mana yang lebih abdal? Orang-orang Muhajirun atau Ansar? Hah? Kenapa? Karena kenapa? dan ayo na'am jama'u bainan nusrah wal hijrah karena mereka menggabungkan antara nusrah pertolongan dan hijrah sebagaimana dalam Al-Qur'an juga didahulukan apa? Muhajirun wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Naam. Kita lihat di sini. Naam barakallahu fikum. Tadi mana tadi? Allahumma musta'an. naam. Sebutkan di sini, walau kana fasihan muta'alliman yahfadzul mutun wal asanid. Ngeri sekali ini. Orang-orang munafik ngeri sekali. Walaupun dia itu fasih ucapannya bagus sekali, indah kalau berbicara, muta'alliman belajar terus rajin, menghafal matan-matan, menghafal hadis juga sanad-sanadnya, fa innahu fil qabri yatala'samu wa la yastati' an yatakallam wa yaghibu anhu jawab ternyata nanti di kuburan ia yatala'samu terbungkam mulutnya dan tidak mampu berbicara serta hilang jawabannya. Ini ngeri sekali barakallahu fikum. Kita saja di dunia ini yang antum saksikan, antum sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, hafal matanya, yang ingin setorkan ketika setoranan sudah lupa. Nam ya? Nah, apalagi istilahnya nanti ini lain lagi. Posisinya perkara di dunia aja mungkin, apalagi kalau di akhirat ngeri lagi. Nam ya? Nah, ini ngeri sekali ini. Nah, dulunya dia di dunia fasih, ucapannya bagus, muta'alliman belajar, yahfadul mutun, menghafal matan-matan, wal asanid sanad-sanad hadis, fa innahu fil qabri yatalaksamu, nanti di kuburan terbungkam mulutnya. wala yastati an yatakallama wa yaghibu anhu jawab. Dan tidak mampu untuk berbicara dan hilang jawaban tersebut. Wa yaqula adri. Dia mengatakan aku enggak tahu. Ini orang munafik dan orang-orang yang pelin-pelan tadi itu. Walakin sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu min ghairi an a'rifa hadha syai' wa a'tiqad wa a'taqidahu. Akan tetapi aku mendengar manusia mengatakan sesuatu yang aku katakan juga tanpa aku mengetahui sesuatu tersebut apa dan tanpa aku meyakininya. Fayunadi munadin akhirnya tiba-tiba dipanggil juga an kadzaba 'abdi eh, panggilan apa agar mendustakan hambaku jadi didustakan nah tidak dibenarkan apa yang dia jawabkan tadi fafrisuhu minan nar bentangkanlah kasur dari neraka ngeri sekali waftahu lahu baban ilal nar dan bukakanlah pintu untuknya menuju neraka ditampakkan neraka di hadapannya fayatihi min harriha wasumumiha akhirnya datanglah setelah pintu neraka dibukakan di hadapannya eh, akhirnya mendatangi orang tersebut atau si mayat panasnya api neraka jahanam dan racun-racunnya wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uh wal iyadu billah. Akhirnya kuburannya sempitkan hingga tulang rusuknya saling bersilang, maksudnya patah dan juga na'am barakallahu fikum, na'am eh, hancur, ngeri sekali. Wal iyadu billah. Berlindung itu hanya kepada Allah. Wa yasbihu qabruhu hufratan min hufarin nar. Dan menjadilah kuburannya apa? Na'am barakallahu fikum lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kalau orang yang bisa jawab tadi bagaimana? kuburannya menjadi apa? Raudatun min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Tapi kalau orang yang tidak bisa menjawab, kuburannya justru menjadi lubang daripada lubang-lubang api neraka. Wa yaqul Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rabb, la tuqmis sahwa ya Jangan tegak hari kiamat. Jangan ditegakkan hari kiamat karena takut. Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'atu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi wal billah. Karena si mayat tadi tahu kalau seandainya tegak hari kiamat yang setelahnya nanti lebih parah, lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Wala'iyadzubillah. Inilah keberadaan orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kuburan tersebut. Wala'iyadzubillah. Allahumma musta'an. Wa hadha yushiru ilahi qaulu ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladziina amanu bilqawli sabit fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhiratnya. Dan Allah taala akan menyesatkan orang-orang zalim dan Allah taala mengerjakan apa yang Allah taala kehendaki. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya kama sebagaimana annahum 'ashu 'ala al-qauli tsabit fid dunya. Perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Enggak perlu lihat kanan kiri. Naam. Sebagaimana hal ini, naam, mereka hidup di dunia dengan ucapan yang kokoh. Eh, wal iman sadiq dan dengan keimanan yang jujur. Fa innallaha yusabbituhum fil qabr wa 'inda sual ini. Perhatikan baik-baik. Manakala dia di dunia hidupnya dengan ucapan yang kokoh, dan iman yang jujur, maka nanti Allah Taala kokohkan pula orang tersebut di kuburannya. Nah, barakallahu fikum dan ketika ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut. Naam. Wa yudhillullahu dzalimin dan Allah Taala pun membuat sesat orang-orang zalim, tidak bisa menjawab. Fala al-ijabah, mereka-mereka tidak mampu menjawab wal ahaditsu fi hadza mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis mengenai hal ini sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu sunnati wal jamaah mujmi'una alaih dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat di atasnya walam yungkirhu illal mu'tazilah alladzina ya'tamiduna ala uqulihim enggak ada satupun yang mengingkarinya kecuali mu'tazilah perhatikan baik-baik yang mana mu'tazilah mereka bersandarkan berlandaskan na'am barakallahu fikum dengan akal-akal mereka mu'tazilah siapa pemimpinnya Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Pandai bicara enggak dia? Pandai bicara, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Na'amullah musta'an wa Kita lihat sini wal aqlaniyun dan orang-orang para nah pemuja akal. Jadi andalannya akal gitu. Wal aqlaniyun al'an alladziina hum afrahul mu'tazilah dan para pemuja akal, para aqlaniyun yang mereka mengandalkan akal. Yang sekarang ini mereka adalah apa? Afrahul mu'tazilah adalah apa? Adalah anak-anak buahnya Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Afragh itu aslinya digunakan untuk apa? Untuk anak-anak ayam itu. Paham ya? Anak-anak ayam itu apa istilahnya? Apa istilahnya? Hah? Ya pokoknya anak-anak ayam lah. Istilahnya itu terjemahan bebasnya ya mereka adalah apa? Anak-anak keturunan Mu'tazilah gitu istilahnya. Nah, wahum hum ala hadzal madhab. Mereka berdasarkan naam sesuai dengan madhab ini. Maksudnya aqlaniyun, sandarannya akal. Paham ya? Sandarannya adalah akal. Wa hadzal ladzi yulaqihi fil qabr awwalul yaumil akhir. Dan inilah yang akan dijumpai semuanya di dalam kuburan awal daripada hari akhirat. Jadi hati-hati, harta ditinggalkan, rumah sebesar apapun ditinggalkan, keluarga pun ditinggalkan, istri, anak, mobil, semua ditinggalkan. Yang menyertai di dalam kuburan apa? amalannya. Kunci rumahnya kemana? Ditinggal juga nggak ada yang menyertai dalam kuburan kecuali hanya beberapa helai kain kafan saja. Nah, beberapa helai kain kafan saja. Hartanya, keluarganya, rumah mewahnya, mobilnya, motornya semua ditinggal. Nah, karena kalau sudah di dalam kuburan, kemudian yang menghantarkan sudah pulang, eh, jiu isnani wa wahid. Pulang dua perkara tersisa satu saja. Dua perkara apa? Ahlu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Satu perkara yaitu amalannya. Naam. Ikhwani fi din wa sakumullah kata beliau fa idza najal insanu minal qabri fama ba'dahu aisaru minhu. Maka apabila seseorang itu selamat dari kuburan tersebut, maka setelahnya lebih mudah dari yang sebelumnya. Wa in lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan namun jika orang tersebut tidak berhasil, tidak selamat dari azab kuburan tersebut maka yang setelahnya lebih parah dari yang sebelumnya fa awwalu bawabin fa awwalu bawabatin lil yaumil akhir huwal qabr maka pertama kali pintu-pintu yang harus dilalui hari akhirat adalah kuburan apa kuburan waduru salah satun dan negeri atau tempat tinggal itu ada tiga. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana sudah diketahui. Perhatikan baik-baik tempat tinggal ada tiga. Dar dunia, negeri dunia. Tempat tinggal tapi bukan untuk tinggal selama-lamanya. Nah, wahiyya daru amalin, negeri untuk beramal. Yang kedua, darul barzakh, Nah, wahwal qabr, negeri barzah yaitu kuburan, wahwa darun intidhar. Negeri kita untuk menanti dan menunggu. Semua di dalam kuburan itu berbagai macam jenisnya ada semuanya. Lelaki, wanita, tua, muda, janda, gadis, semuanya ada di situ. Mulai dari apa? Rakyat sipil hingga pemimpinnya, pemerintahnya RT, RW, kadus, kades, amiat, ya, camat, bupati, gubernur, presidennya ada semua di situ Nah barakallahu fikum tidak pandang bulu. Namanya negeri apa? Negeri intidor. Negeri intidor. Oleh karena itu kita disyariatkan ketika ziarah kubur membaca doa. Karena kuburan itu tempat mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doanya ya. Nanti yang belum hafal ngecek sendiri dihafal. Mudah sekali. Jadi kalau ziarah kubur lewat perlintasan kubur misalkan dia berhenti sebentar, sejenak atau sebentar, nah mengucapkan atau mendoakan enggak masalah. Karena doanya khusus untuk orang-orang mukminin dan muslimin saja. Kecuali kalau kuburannya murni orang kafir di situ enggak perlu. Paham ya? Tapi kalau campuran masih bisa. Kalau kalau muslim secara global enggak masalah. Maksudnya, assalamualaikum ahli diyar keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kami semuanya akan nyusul kalian. Akan nyusul semuanya kita ini. Paham ya? Cuma enggak tahu kapan nyusulnya. Naam. Kemudian apa doanya? Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita meminta keselamatan untuk kami, untuk kita dan untuk kalian semuanya. Doa ketika ziarah kubur. Naam barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Jangan sampai kita naam ikut gotong royong kerja bakti bersihkan kuburan ketika capek duduk di atas kuburannya. Eh, sambil minum teh, minum kopi, sebagian orang gitu. Naam kemudian sambil merokok, ada enggak seperti itu? Jadi enggak enggak peduli dudukin kuburan orang. Padahal di dalamnya itu ada penghuninya gitu istilahnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Naam. Kita tutup yang terakhir di sini. darul qarar, negeri kekekalan, negeri selama-lamanya, negeri yang tidak ada punahnya wahyad darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Inilah yang kita akan nah menghampiri nanti inilah yang dikenal dengan masa depan yang hakiki masa depan yang hakiki yang di sini ini di akhirat ini kalau cuma dunia ini masa depan dunia masih ada depannya lagi paham ya oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang pencari dunia pencari harta mereka mengatakan anak kita nanti masa depannya bagaimana kok bingung masa depan anak kita dan kita semuanya di akhirat bukan di dunia kalau cuma di dunia jadi dosen, dokter, profesor misalkan, LC, MSc itu masih ada depannya lagi enggak? Masih ada depannya semuanya. Jadi ingat baik-baik masa depan yang hakiki di mana? Di mana? Di akhirat. Kalau cuma di dunia masih ada depannya lagi enggak? Masih. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Fayastaqirrun nasu fiha ilal abad fil jannati aw finnar maka manusia pun akan menetap tinggal di akhirat tersebut selama-lamanya imma dia di surga ataupun di neraka nasallallaha lana wa lakumul afiyah wa nasallaha an yudkhilana jannata rabbina jalla wa ala walhamdulillah